wa rasul wa ashab Rasulullah SAW tentang sikap-sikap kesabaran para nabi dan rasul dan juga para sahabat. Kita ambil kisah-kisah yang berkaitan dengan kesabaran mereka. Nabi Ibrahim misalnya kita mengetahui Nabi Ibrahim lam yakzib Ibrahim alaihi salatu wassalam illa fi thalath ma anna hadha laisa kaliban Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga hal padahal ini bukan kedustaan tatkala kaumnya sedang beribadah menyembah kepada berhala Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala. Namun dia mengatakan ini sakim. Sesungguhnya eh, saya sakit. Padahal tubuhnya dia tidak sakit waktu itu. <clears throat> Akan tapi hatinya sakit melihat kaumnya. Yang mereka itu menyembah kepada berhala. Begitu mereka sudah pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung kecuali yang paling besar. Tatkala mereka kembali <coughs> melihat sembahan-sembahannya terheran-heran kenapa semua patungnya hancur. Manfaat hadza? Siapa yang melakukan ini? Qala fa'alakum fa'al kabirum hadza fasaluhum in kanu Yang melakukan ini yang paling besar ini Tanyalah. Nah, kalau memang bisa bicara. Jadi Ibrahim mengatakan fa'alahu kabirum hadza. Yang melakukan yang memecahkan patung-patung ya patung yang paling besar ini. Padahal jelas patung <clears throat> tidak bisa <clears throat> melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan pekerjaan. Demikian pula tatkala Jababirah yaitu penguasa yang ingin mengambil istri Nabi Ibrahim as Karena istrinya sangat cantik. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau nanti ditanya maka engkau ucapkan bahwasanya ini adalah saudarinya. Saudari Ibrahim li'annik li'annaki ukhti fillah karena engkau adalah saudari saya di jalan Allah dari situlah Jawabilah tersebut tidak jadi mengambil isi Nabi Ibrahim karena dikiranya adalah saudarinya Nabi Ibrahim. Tiga hal ini. Demikian pula itu yang menjadi penyebab Nabi Ibrahim dibakar kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Nabi Ibrahim <clears throat> sudah terbakar. Allah menyatakan kuni bardaw wa salamun ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api bardan wa salama. Itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat bagaimana Ibrahim bersabar menerima ejekan-ejekan bahkan juga sudah dilemparkan ke tengah-tengah api yang menyala-nyala. Bersabar untuk senantiasa menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan berkali-kali tentang Nabi Ayub wasalam Sebagian mengatakan tidak ada yang mendekat kecuali istrinya. Sebagian lagi mengatakan yang mengunjungi hanya dua orang saudaranya. Seluruh penduduk tersebut tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub anak sakit waktu itu. Sakit berapa lama? Berapa lama sakitnya? 18 tahun. Bayangkan sakit. Tidak ada orang yang mendekat. Sampai juga iblis berusaha merayu istri Nabi Ayub dengan memberikan makanan dan juga obat. Namun ketika Nabi Ayub hendak memakan ataupun meminum obat tersebut jangan mengucapkan bismillah yang menjadikan Nabi Ayub malah dan bernazar kalau sembuh nanti akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Setelah sekian lama kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang sebelumnya anak-anaknya sudah dibunuh oleh iblis, harta bendanya dibakar oleh iblis. Akhirnya Allah berikan wahyu urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab hentakkan kakimu itu akan keluar air yang engkau bisa gunakan untuk mandi dan untuk minum setelah itu sembuh penyakitnya datang istrinya tidak tahu ini di mana orang yang diperbaling terus ini nah sekarang di mana kemudian nabi Ayub saya. Nah, Allah telah memberikan kesembuhan kepada saya. Kemudian setelah itu Nabi Ayub <laughs> mengambil semacam rumput sebanyak 100 dan memukulkan kepada istrinya satu kali pukulan. Saya kita lihat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga demikian. Kalian melihat sampai Bani Israel perempuan-perempuannya pun berusaha menyatakan bahwasanya mereka ini berzina sampai dibunuh. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh. Belum lagi Nabi Musa alaihissalam dikatakan alaysa li mulku misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin Falaula ulkiya ahli aswatun min dhahabin aw ja'amahu al-malaikatu muqtarinin fastakhafa qaumahu fa ataahu innahum kanu qauman fasikin. Naam. Firaun mengatakan alaysa li mulku Misr? Bukankah saya berkuasa di Mesir? Wahai lanhar tajri min tahti dan sungai-sungai ini mengalir karena kekuasaanku. Afalatu tubsirun? Apa kalian tidak melihatnya? am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin saya lebih baik atau orang ini sambil menunjuk kepada Musa orang yang hina yang tidak mampu mengolah kata-kata dengan baik ini orang Jawa bilang kedal sehingga Nabi Harun sebagai juru bicaranya nah falaula ulqiya ali aswatun min dhahabin Ya kenapa tidak dipakaikan kepada dirinya itu perhiasan-perhiasan dari emas? amu, ja'amu amahul ja'amahul malaikatu atau datang para malaikat sebagai pendamping-pendampingnya sebagai pengawal-pengawalnya. Kalau emang Musa itu benar, kenapa dia tidak memiliki perhiasan-perhiasan yang banyak berupa emas? Atau dia dikawal oleh para malaikat? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Firaun menakut-nakuti kaumnya mereka pun taat kepada Firaun. Innahum kanu qauman fasikin, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Kesabaran Nabi Musa Salam. bahkan sampai dia harus lari bersama kaumnya dan dikejar oleh Firaun berusaha untuk dibunuh. Falamma tara al-jama'ani qala sabu Musa inna lamudrakun. Kalau sudah berjumpa dua pasukan, maka kaum Nabi Musa mengatakan sungguh kita ini akan bisa dikejar. Nah. Kemudian Allah berikan ilham supaya memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelah menjadi dua fakana kullu firqin qatta'udil azim dan masing-masing belahan seperti gunung yang besar demikian terbelah setelah itu Musa bisa lewat bersama kaumnya kemudian Firaun dan kaumnya juga mengejar begitu di pertengahan laut Allah satukan kembali laut tersebut sehingga mereka semuanya mati. Namun Allah selamatkan jasad Firaun untuk bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Oleh Nabi kita Muhammad SAW jangan ditanya lagi sudah. Cobaan demi cobaan. Satu hari terkala dia perang, kakinya ini uh, tersandung dengan batu sampai keluar enam darah. Kemudian wa ma anti illa usbu damaiti wa fi sabilillah. Nah. Abu sabilillah malakiti. Tidak engkau berdarah kecuali hanya sekedar jari jemari. Itu bagi jana Allah. Nah, engkau jumpai. Jadi walaupun kakinya terluka karena kena batu, dia pun juga bersabar. Suatu hari Rasulullah SAW sholat fi hijril Ka'bah. Jadi kalau di sini Ka'bah, misalnya ini Ka'bah kalau tidak demikian, hijar di sini, di pendek sini, hijarnya di sini. Aslinya hijar ini adalah bagian dari Ka'bah. Jadi kalau misalnya ini ini Ka'bahnya tinggi demikian, ini pendek ini. Salat di sini. Datang Uqbah bin Abi Muaid. Uqbah bin Abi Muaid mengambil bajunya dalam meletakkan di leher Rasulullah SAW sedang sholat. Ditarik dengan tarikan yang sangat kuat. Nah, sampai datang Abu Bakar Siddiq. Kemudian berusaha untuk menahan pundak Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengatakan, tuna rajuan ayyakul rabbi Allah. aku min bayinati min Apakah engkau ingin membunuh seorang yang mengatakan Rob saya adalah Allah? maka telah datang kepada kalian bukti yang jelas nah dari Rabb kalian ketika sakit demikian keadaannya nah apa ketika dalam kondisi salat disiksa oleh Uqbah bin Abi Muaid kemudian dia terbunuh di perang Badar lihat juga bagaimana kejadian dia Rasulullah SAW ketika sakit sakitnya sakit panas itu lipat dua kali. Innaka tu'ak wakan cerita. Engkau ini sakit panas lipat dua kali daripada manusia yang lain. Ya Rasulullah, innaka tu'ak wakan cerita Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala ajal inni u'ak kama yu'ak rajulainikum. Aku ini sakit panas dua kali lipat daripada kalian. Dan Abdullah Mas'ud, benar engkau mendapatkan dua pahala. Rasulullah menjelaskan tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai dirinya pun akan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita sebutkan kemarin tentang Abu Lahab. In kana ma yakulu ibn akhi sadikan fa ini aftadi bi nafsi yaumil qiyamil adab <clears throat> bi mali wa waladi. Maka Rasulullah mengatakan kepada manusia, ya ayuhan nas qul la ilaha tuflihu wahai manusia. Ucapkan la ilaha karena engkau beruntung Abu Lahab mengatakan kalau dia yang dicerukan oleh anak saudara saya ini benar, aku akan menebus diriku ini pada yaumul kiamah dari azab Allah dengan anak-anakku dan harta bendaku. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ma'auna anhu maluhu wa Saat kita lihat bagaimana cobaan Rasulullah SAW. Nabi Isa SAW sampai Allah angkat tatkala mereka hendak membunuh Nabi Isa Allah azizan bahkan Allah yang mengangkatnya ke sisinya sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana jadi bukan dibunuh sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang Nasara yaitu patung Isa yang disalib tapi Allah angkat ke langit Allah serupakan mereka yang hendak membunuh Nabi Isa itu wajahnya mirip dengan Nabi Isa sehingga mereka eh, sehingga orang tersebut itulah yang disalib bukan Nabi Isa Allah sebutkan dalam surah nisa barrafa'ahullah Allah ilaih wa kana Allahu azizan hakima dari para sahabat misalnya kita lihat Abu Baidah Jarrah ketika perang Badar luar biasa orangnya kurus tapi pemberani luar biasa sampai ditakuti oleh jagoan-jagoan orang kufar. Namun ada seorang yang terus mengejar dirinya. Dan Ubaidah ini senantiasa menghindar. Menghindar ke sana kemari, menghindar. Namun karena Nam sudah terlalu lama bersabarnya, akhirnya Ubaidah menjeroh, mengambil pedangnya dan membelahnya dengan sekeras-kerasnya sampai tubuh tersebut terbelah menjadi dua. Itu adalah ayahnya sendiri. Nah, ayahnya sendiri. Nah, yang dibunuh oleh Ubadah Jarrah. Demikian pula Talhah bin Ubaidillah. Kita lihat Talhah bin Ubaidillah bagaimana Allah berikan ujian tatkala Ibnu Mas'ud bin Khirash. Dia ini tatkala yaitu baina Safa wal Marwa, keliling antara Safa wal Marwa melihat ada seorang yang diikat demikian. Nah, diikat demikian kemudian diarak orang ramai. Selanjutnya ada seorang perempuan yang senantiasa mencercanya, memaki-makinya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan siapa orang ini? Dan siapa perempuan ini? Orang ini adalah Talha bin Ubaidillah dan perempuan yang mencerca ini adalah ibunya sendiri. Siapa ibunya? As-Sa'bah bintul Hadrami. Coba lihat bagaimana rintangan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Talha bin Ubaidillah. Apa yang terjadi kepada Khabar bin Aras? Khabbab bin Aras yang sudah kita jelaskan berkali-kali. Tatkala ada dua kabilah yang sedang berperang, kemudian kabilah Khabar bin Aras ini termasuk yang dikalahkan, sehingga dia menjadi tawanan, menjadi budak. Satu hari Ummu Ammar me, e, pergi ke pasar dan memilih di antara budak-budak yang pantas untuk dijadikan sebagai pembantunya, sebagai budaknya. Ternyata pilihannya kepada Khabbab bin al karena tubuhnya yang yang perkasa, yang tampan. Kemudian ternyata Khabbab ini adalah ahli dalam membuat pedang, bahkan juga membuat eh, baju-baju uh, besi. Nah, sehingga namanya terkenal ke sana kemari. Namun dia melihat bagaimana keadaan orang-orang waktu itu senantiasa menyembah berhala dan dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu agar berjumpa dengan orang yang memperbaiki keadaan masyarakatnya. Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW sehingga ia pun segera mengikuti agama Islam, masuk dalam agama Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berita ini menyebar, menyebar sampai kepada enam saudarinya, eh, saudaranya Ummu Ammar yaitu Siba ibn Abdul Uzza. Ia pun memukulnya dengan pukulan yang sangat keras. Dan berita ini juga menyebar kepada pemimpin-pemimpin orang kafir. Waktu itu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan juga Abu Walid bin Mughirah. Maka pemimpin-pemimpin tersebut menyerahkan urusannya kepada Siba bin Abdul Uzza untuk menyiksanya. Maka berangkatlah Siba bin Abdul, nah, bin Abdul Uzza untuk menyiksa Khabbab bin Arath. Bagaimana siksaannya? siksaannya yaitu khabab dilucuti pakaiannya, dilepas pakaiannya dan batu dipanaskan sampai memerah dan diletakkan di punggungnya. Dan itu tidak akan bisa nah, dingin kecuali setelah berjatuhan yaitu darah-darah khabab Aras. Nah, terus terus demikian keadaannya. Bahkan dua riwayat lain itu besi yang dipanaskan sampai merah Letakkan di punggungnya. Kemudian dijemur di tempat yang panas dan tidak diberikan minuman sama sekali. Berat atau tidak berat sesaanya, tetap ia mempertahankan bahwasanya Islam agama yang benar. Ganti Ummu Ammar. Ummu Ammar mengambil sisir dari besi, dipanaskan, kemudian sisirkan ke kepalanya Khabar bin sampai berkali-kali pingsan. Allah berikan balasan kepada Ummu Ammar. Allah berikan sakit yang luar biasa dan itu meraung-raung seperti anjing. Nah, putar-putar ke sana kemari dan tidak akan sembuh penyakitnya kecuali setelah dikai. Bagaimana dikai? Besi dipanaskan, tempelkan kepalanya, kemudian diambil darahnya. Begitu sudah sembuh. Nah, kembali sakit. Tempelkan lagi besi yang panas, ambil darahnya. Terus begitu sampai mati. pun Siba, nam Siba bin Abil Uzza dibunuh oleh paman Rasulullah SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Coba lihat bagaimana ujian yang sangat berat yang terjadi dalam tubuh Khabar bin Araf sehingga luka-luka pun masih terlihat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala belum Bilal bin Abi Rabah, belum yang lain. Ini semuanya lah kesabaran dalam merjuankan agama Islam. Sementara kita ini tinggal mendapatkan kenikmatannya. Kita tinggal mendapatkan kenikmatannya. Baik. Insya Allah ini akan di pelapon. Jadi untuk talim yang lain itu bisa di nah, pindahkan ke sana talim yang bagian di situ. Nah. Baik, bilahuna.